wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Yang kita hormati guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau Yang kami hormati hadirin hadirat para jamaah sekalian Dan para pendengar radio di mana saja berada Seperti biasa di malam ahad ini di Masjid Raya Al-Mustaqim Boulevard ini rutin diadakan pengajian kitab Minhajul Abidin bersama guru kita semua Buya Yahya. Tentunya untuk memanfaatkan waktu langsung saja kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man min ibadihi fil qulub an-nayrah al فصلاة الله وسلامه على أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا ربنا عنا على تطهير قلوبنا أعنا على تطهير قلوبنا واجعلنا يا ربنا من الذين موت أما بعد Hadirin hadirat para orang tua kami Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Malam hari ini Kita Bisa bertemu kembali Berkumpul di sini Untuk bersama-sama Belajar Dan berjuang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajil Abidinnya yang pada malam hari ini kita sampai kepada masalah masih berkenaan dengan masalah membersihkan hati kita. Jika pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Imam Ghazali agar kita tidak menjadi hamba yang panjang angan-angan, susah diajak tobat, susah diajak berbuat baik. Akan tetapi selalu di saat diajak bertobat dan berbuat baik selalu berkata nanti dan nanti seolah-olah nanti adalah memang masih pasti untuknya. Padahal nanti belum tentu terjadi untuk kita, nanti bisa saja untuk yang lain dari kita dan mungkin sebelum nanti tiba kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menunda-nunda tobat, yang menunda-nunda melakukan kebaikan akan merah, menemui kerugian yang amat dahsyat, yang amat luar biasa di saat ajal menjelangnya, menjemputnya. Kita sudah tuntas masalah itu dan kita masuk lagi pembahasan yang lain yaitu masalah wa ammal hasadu kata Imam Ghazali. Wa ammal hasadu termasuk penyakit yang merusak hati kita adalah amal hasadu dengki. Adapun kedengkian fahwa yaitu iradatu zawali ni'amillahi inginnya seorang iradatu zawali ni'amillah menginginkan hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. An akhika dari saudaramu mimma dari sesuatu dan kami ingatkan kepada tim syuting tidak ada yang bisa terlambat tim semuanya ini tidak benar malam ini ada kejanggalan tim tidak pakai lampu tidak pakai ini sempurnakan dulu baru kita mulai pengajian karena ini akan diekspos di mana-mana ini tidak akan maksimal seperti ini, nggak bisa. Jadi timnya bekerja yang sungguh-sungguh. Inna Allah ya yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'aqanah. Allah itu senang kepada hambanya kalau melakukan sesuatu itu serius. Karena kalau tidak tidak serius percuma, tidak akan berguna. Dan begitulah. Ini harus ada kumpul lagi nanti timnya berkumpul kembali semuanya karena ini akan diekspos di beberapa media televisi Akan tapi keadaannya semacam ini Baik Mimma lahu fihi solahun Yang di situ ada kebaikan Jadi yang namanya dengki itu ringkasnya Kamu itu menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain itu hilang Bahasa ringkasnya nggak seneng kalau ada orang seneng gitu. Nggak seneng kalau ada orang seneng itulah dengki. Dan itu hati yang busuk. Mestinya sebagai seorang muslim mukmin itu menyenangkan orang lain, membuat orang lain senang. Tetapi sekarang tidak. Melihat orang lain senang, dia merasa tidak senang. Merasa tidak senang. Ini musibah. Dan bahkan bukan sekedar tidak senang sampai derajat ingin menghilangkan nikmat yang didapat oleh orang tersebut. Dan itu termasuk kurang ajar kepada Allah seolah-olah protes ya Allah salah ya Allah. Kenapa kau beri duit dia? Mestinya bukan dia saya aja ya Allah. Ini kedengkian yang mengerikan subhanallah. Dan yang namanya dengki itu menjakit semua hamba yang memang dihinakan oleh Allah tidak pandang siapakah dia. Bisa saja kedengkian itu dijangkit oleh para ahli ibadah. Allah. Dijangkit oleh orang ahli ilmu, ulama. Sehingga bahkan kalau sudah dijangkit oleh para ahli ilmu ini, ini memang mainannya iblis. Mainannya iblis. La hasadakah sadil ulama. Tidak ada dengki yang membahayakan melebihi daripada dengkinya para ustadz. Bermusuhan, sama-sama akidahnya sama, eker-ekeran sana sini. Musibah. Ini musibah besar. Jadi kalau ada orang terkena penyakit ini benar-benar musibah. Kalau ada orang penyakit jantung, paru-paru, selamat dia mati masuk surga. Tapi kalau mati punya hati yang dengki, Allah dan semua orang tidak boleh merasa aman dari dengki. Kisah perseteruan antara iblis dengan Adam itu bukan karena Sayyidina Adam alaihissalam merebut hak miliknya si iblis tidak. Sayyidina Ablam tidak pernah mengambil duitnya iblis tidak. Sayyidina Ablam tidak pernah merebut tanahnya iblis tidak. Akan tapi ternyata tiba-tiba iblis itu kok benci dengan Adam sudah tidak pakai sebab. Dengki kepada Adam. Gak ada sebab. Itu namanya kekotoran hati. Sehingga ngambil duitnya juga tidak, ngambil rezekinya juga tidak, tapi ternyata tiba-tiba iblis itu benci. Sehingga dikatakan kullu adawatin turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Semua permusuhan itu mudah direlai, dilerai. Permusuhan itu mudah dihentikan, diredakan. Kecuali permusuhan yang sebabnya karena kedengkian. Kalau sudah permusuhan karena kedengkian, Masya Allah, luar biasa. Ustadz dengan Ustadz. Sehingga masuk membab Dan kami diingatkan kalau kamu difitnah oleh seseorang berbahagialah. Karena itu akan menjadi sebab keberhasilanmu di dalam berjuang di jalan Allah. Kalau kita didengki sama orang, difitnah sama orang, akan tapi sungguh sengsara, rugi kalau orang mendengki. Ngedengki itu nggak ada sebab kadang-kadang. Ya, kita mulai dari di kalangan para ahli ilmu saja seperti yang diingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah Imam Ghazali ini yang ngarang kitab ini lah hasadah hasadil ulama. Tidak ada dengki seperti dengkinya para ulama. Temennya bangun pondok ngedengki. Temennya masyur ngedengki. Akan tapi kita ketahuilah dengki itu biarpun kelihatannya urusan ilmu. Tapi semuanya akhirnya kembali kepada urusan dunia. Kenapa kok tidak senang temannya pondoknya gede? Kenapa tidak teman tidak senang temannya itu masyhur apa jamaahnya banyak? Sebab dia menganggap jamaah itu pangkat. Kalau orang jamaahnya besar dipikir lebih wali dari yang jamaahnya sedikit. Padahal tidak. Yang jamaah sedikit bisa saja lebih gede kewaliannya daripada yang jamaahnya banyak sebab ketulusan hati dan ketabahan. Tapi lihat kedegi kan eker-ekeran dan itu dari masa ke masa. Permusuhan itu ada di antara kalangan para ustaz. Ustaz menggunjing ustaz yang lain. Dimulai dari para ustaz, pedagang pun demikian. Biasanya yang serupa. Dagangannya yang serupa itu biasanya anda mudah Hah? Penjual motor gak akan ngiri sama orang yang punya pom bensin. Gak ada. Gak ada. Tapi yang punya pom bensin sama pom bensin biasanya lir lirikan. Jadi ada kedegian para guru, ada ulama, ada para pedagang, ada. Jadi itu busuk mengerikan. Jadi kalau seandainya nikmat itu hilang dari orang tersebut akan senang. Subhanallah. Fa'ilam turid zawalaha. Kalau seandainya tidak sampai engkau menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Kalau sampai anhu dari orang tersebut. Walakin turidu linafsika mithlaha. Cuman kamu ingin seperti dia saja. Ngelihat orang lain mendapatkan nikmat. Mendapatkan sesuatu lalu kamu pengen. Tetanggamu beli rumah. Kamu pengen punya rumah tetanggamu beli mobil tapi kamu beli ingin beli mobil itu bukan dengki malah bersemangat wah saya harus cari mobil beli mobil cari mobil fahuwa ghibtatu namanya ghibtah jadi dengki itu mesti ada tidak senangnya ada itu nggak senang tetangganya cemberut gunjing tuan ibu dapat duit dari mana itu beli mobil dapat doa itu adalah kekotoran hati Wa ala hadha yuhmal dari inilah maka dibawa dimaknai qauluhu alaihi salatu wasalam qaulahu. Yuhmal qauluhu alaihi salatu wasalam sabda Nabi sallallahu alaihi dimaknai makna hadis la hasada illa ini tidak ada dengki kecuali dalam dua hal. Nabi pernah menyebutkan dengki itu hanya boleh dua hal. Hasad. Ada orang kaya raya berinfak bersedekah. Lalu kamu menginginkan kaya raya kayak dia agar bisa sedekah. Maka itu dengki yang boleh, namanya liptoh. Karena apa? Kamu tidak menginginkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Kamu senang. Oh, Masya Allah. Ada orang kaya biasa sedekah banyak. Alhamdulillah. Masih ada orang kaya kayak begitu. Saya juga pengen kayak dia. Nah, itu boleh. Jadi senang dulu. Sama Ustad dengan Ustad. Ada ustadz pengen punya pondok banyak, santrinya banyak. Berjuang. Kenapa dia seperti itu? Karena ngelihat kemarin temanku yang ada di kota sana sudah berhasil. Alhamdulillah, temanku sudah berhasil. Semoga diterima oleh Allah. Saya pun harus berhasil. Itu bagus. Hebat. Dia tidak akan bakal yang Tidak. Karena hatinya benar selamat. Senang dulu. Makanya berusaha untuk senang. Di saat melihat nikmat dikaruniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan senang yang ada di dalam hatimu itu akan mengundang kalimat mulia dari dirimu, panjatan-panjatan doa. Dan panjatan doamu itu ternyata mengundang kebaikan untuk dirimu sendiri dan tidak rugi orang yang bersenang, orang yang merasa senang atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Anda melihat, melihat tetangga atau saudara mendapatkan karunia rumah atau mobil atau nikmat yang lainnya, lalu Anda bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, telah kau saudaraku dengan rizki itu ya Allah. Berkailah rumahnya, berkailah mobilnya, berkailah kendaraannya. Ya Allah, jangan sampai digunakan untuk maksiat. Malaikat menjawab, amin walaka lain Engkau mendapatkan yang sama. Ada kemudahan untuk kita. Jadi indah kalau hati tertata. Semuanya dengan ilmu. Tapi kalau kita ternyata. Kalau kita melihat tetangganya mendapatkan nikmat, orang lain mendapatkan nikmat, tapi yang ada di dalam hati kita ngedengki. Dapat duit dari mana? Ya? paling ah, korupsi, paling ah, yes. Tidak doa yang tidak pernah mendoakan doa yang baik. Gak dapat apa-apa kita. Dan pertolongan Allah gak datang untuk kita. Apalagi jika orang tersebut kok tiba-tiba mendapatkan musibah. Misalnya bisnisnya kok bangkrut, tepuk tangan kita senang. Syukurin. Hmm. ya. Ah. Siapapun yang bergembira atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang mukmin muslim, maka dia tidak akan mati kecuali ditimpa musibah yang sama. Kalau Anda bergembira atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada saudara Anda, maka ketahuilah Anda pun tidak mati kecuali ditimpa oleh Allah dengan ditimpakan oleh Allah kepada Anda musibah yang sama. Rugi. Bertepuk tangan atas musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang lain, rugi dan rugi. Nah ini semuanya berangkat dari penyakit dengki. Jadi penyakit dengki itu membawa malapetaka yang luar biasa. Membawa malapetaka. Kehancuran Nah, tapi yang boleh adalah ghibtah. Melihat orang lain berhasil, senang satu syaratnya. Dengki yang boleh istilahnya adalah satu kita senang dulu di saat melihat saudaranya ingin mendapat mendapatkan sesuatu, mendapat sesuatu. Yang kedua, kita ingin seperti itu, itu baru namanya dengki yang boleh alias ghibtah. Tapi dengki yang haram adalah tidak senang nikmat didapat oleh saudaranya. Hmm. Ya, dapat idengki. Di tidak senang, bahkan ingin hilang nikmat itu dari orang tersebut. Al-Khabar dalam riwayat Ay la ghibtata illa fi dalika maksudnya dalam riwayat lain tidak ada ghibtah, tidak ada gedengki yang diperkenankan kecuali di dalam hal tersebut. Ini fitnah ini dua. Jadi gedengki dua hal tuh. Boleh dengki dalam dua hal. Yang pertama kita melihat orang kaya rajin bersedekah dan rajin berinfak, lalu kita berkeinginan untuk seperti dia. Ya Allah, dia kaya, aku ingin sedekah. Yang kedua, ada orang alim bermanfaat ilmunya, berguna untuk umat, berubah umat. Lalu anda melihat orang tersebut, lalu anda pikir, Ya Allah, Alhamdulillah masih ada ustadz kayak begitu. Aku ingin, Ya Allah. Ingin nanti punya ilmu seperti dia dan aku bisa berdakwah. Nah, itu ghibtah. Kemuliaan. Fa'abbaru anil ghibtati bil hasadi. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ghibtah tadi, hasad yang dengki yang diperkenankan dengan istilah dengki itu bilhas ittisaan itu hanya untuk menggampangkan istilah saja. Padahal istilahnya beda. Kalau dengki pasti busuk, tapi kalau ghibtah maksudnya ghibtah itu adalah kita senang senang atas nikmat yang didapat oleh saudara, setelah itu kita menginginkan untuk mendapatkan yang sama. Wa yakun lahu fiha salahun. Tapi kalau engkau melihat sesuatu yang tidak baik pada saudaramu, faradta zawalaha. Kemudian engkau ingin sesuatu tersebut hilang dari saudaramu. Fadalika ghairatun itu namanya ghirah cemburu yang terpuji. Cemburu atau ghirah itu perasaan di dalam hati yang tidak rela jika ada yang tidak baik menimpa saudaramu, itu mah hati yang baik. Tetanggamu tertimpa musibah, lalu hatimu terenyuh. Ya Allah, angkat musibahnya. Ya. Beda ini bertentangan dengan hasad. Kalau hasad itu angkat nikmat tersebut. Kalau ini angkat musibah. Jadi beda berseberangan ini. Kalau ghirah itu, kalau kita melihat saudara kita tertimpa musibah, kita ingin musibah itu segera diangkat oleh Allah. Tapi kalau namanya dengki, orang yang tidak ketimpa musibah, pengen yang ketimpa musibah. Gitu. Busuk bener. Wadah wal farku baina hadhihi khisal ini perbedaan antara hal-hal semacam ini. Ada hasad, ada ghibtah, ada al-ghirah. Wa amma Diddul hasadi. Adapun lawan daripada hasad atau dengki. Lawan daripada dengki. Fan nasihatu nasihat. Memberi nasihat. Jadi kalau orang. Itu memberi nasihat kepada orang yang didengki. Itu cepat hilang itu. Misalnya. Kita Ustadz saja, anggap saja. Ustadz dengan Ustadz. Lihat ustaz lain berjaya, sudah mulai berkembang dakwahnya. Ini ustaz mulai ngedengki. Hmm. Nah, untuk menghilangkan ini dengki berubah, dirubah menjadi nasihat. Kita datangi saja ustaz tersebut, misalnya kita ingatkan kekurangannya apa. Ustaz, agar semakin manfaat Ustaz kalau antum ceramah bagaimana caranya? Pengajianmu, pondokmu di program yang bagus, saya bantu Ustaz. Nasihat. Jadi kalau dengan nasihat itu akan berubah. Akan hilang yang namanya dengki. Sebab orang gak akan nasihati kecuali memang sudah hilang dengki. Kalau dengki itu pengennya terjerumus. Tapi kalau orang memberi nasihat pengennya selamat. Kita menasihati luar biasa. Dan nasihat tidak bisa diberikan oleh seseorang kepada orang yang membuatnya tidak nyaman. Kalau kita masih dengki kepada seseorang, mustahil kita nasihati. Kalau kita dengki kepada seseorang, mustahil kita nasihati. Mustahil. Kita duduk dengan orang kok dengki. Gimana kita bisa nasihati? Gak akan kita beri nasihat. Tapi nasihat itu adalah menghilangkan kedengkian. Pangkas kedengkian. Dan sekaligus bisa menjadi tanda. Kalau kita sering beri nasihat yang benar, tulus, karena Allah, berarti tidak punya dengki lagi dengan seseorang. Rata-rata seorang ibu, bapak tidak akan kedengki kepada anaknya. Pengennya anaknya berhasil. Kalau menjadi orang alim lebih gede. Kalau kita punya anak, kita punya anak lebih ngerti, lebih pintar dari bapaknya. Usahanya pun lebih berhasil dari ba bapaknya. Makanya nasihatnya atau tidak, di saat anaknya salah, memberi nasihat. Begitu contohnya, sangat mudah. Gak ada seorang bapak ngedegi. Awas nak, jangan sampai lebih pintar dari aku loh ya. Dijerumuskan. Nak, kalau pengen pinter nak kamu tidur yang banyak nak ya. Insya Allah tidur yang banyak. Sudah jangan sekolah. Insya Allah pinter sendiri nanti. Gak ada bapak nasihatnya itu. Nah kalau orang dengki mah mungkin. Sudahlah gak usah belajar. Nah, dengki. Tapi orang kalau sudah tidak dengki muncul nasihat. Waya iradatu baka'u ni'amin. Iradatu baka'an ni'amin. Iradatu ini ni'amin. Iradatu baqa'in ini amin. Jadi yang namanya nasihat itu maksudnya menginginkan abadinya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Inginnya nikmat itu terus. Tidak putus-putus. Maka itu nasihat sehingga dinasihati. Kamu jangan seperti itu. Nanti nikmat itu hilang itu dari Allah. Tolong dijaga. Nasihat. Iradatu ini amillahi ingin abadinya nikmat Allah Subhanahu wa taala ala akhika al-muslimi yang diberikan oleh Allah kepada saudaramu yang muslim tadi. Mimalau fiha salahun yang di situ ada kebaikannya. Nasihati dengan kebaikan itulah yang memangkas dengki. Yang belum bisa menasihati dengan nasihat yang baik maka ketahuilah di dalam hatinya penuh dengan kedengkian. Yang belum bisa nasihati. Fa jika ada yang bertanya, dikatakan, "Kaifan alamu? Gimana kita bisa tahu annalahu sesungguhnya di dalam hal tersebut fiha salahan ada maslahatnya, fasadan atau mas kerusakannya. Linan sohahu au nahsaduhu agar kita bisa mendengki, menasihati atau mendengkinya. Sekarang kita bagaimana? Untuk membedakan antara dengki dengan nasihat. Yang membedakan antara dengki dengan nasihat adalah kebaikan atau keburukan yang ada pada orang lain. Jika kebaikan pada orang lain lalu engkau menginginkan hilangnya kebaikan tersebut namanya dengki. Jika ada keburukan pada orang lalu kamu ingin hilangnya keburukan tersebut namanya nasihat. Itu. Kita beri nasihat. Dan hiroh tadi masuk. Hiroh kalau nasihat itu menuju untuk menumbuhkan soal nasihat. Fa'lam maqta'ila annahu sesungguhnya. Kadia kunu kadang lana ghalibudz dhanni. Kadang bagi kita itu adalah praduga yang sangat kuat. Bidalika dengan yang demikian itu. Wa batu dhanni dan Prasangka yang kuat itu minna dari kami tajri majrur ilmi seperti halnya yakin. Dugaan yang kuat kadang-kadang seperti derajatnya yakin. Fi hadil mawadhi di dalam hal ini. Thumma kemudian ini alaika. Jika ternyata rancu rancuh antara menginginkan hilangnya sesuatu tersebut ini maksudnya bab dengki atau bab nasihat atau mengirah. Kalau ternyata rancuh, alaih turi fala turidanna, pokoknya jangan sekali-kali engkau menginginkan zawala nikmati ahadin, hilangnya nikmat seseorang. Minal muslimina dari kaum muslimin. Obakoh atau engkau menginginkan Yuri turidan nazawala aha atau abadinya nikmat illa muqayyadan bitafidi kecuali dengan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Kalau contoh orang itu punya mobil itu kira-kira baik atau tidak sih untuk dia? Kadang ada lintasan pertanyaan. Tetangga saya yang sebelah sana gara-gara punya mobil jadi jarang ngaji maksiat ya, tok. Amin. Nah, gitu. Coba, berarti kalau kita melihat mobil itu baik enggak untuk dia? Hati-hati. Pelik ini. Kalau memang mobil itu secara lahir kan karunia dari Allah, maka itu adalah baik. Tapi kalau ternyata mobil itu nanti digunakan untuk maksiat atau jauh dari Allah jadi tidak tidak baik. Lalu kita berdoa ya Allah semoga mobilnya hilang itu jadi apa doa kita ini? Dengki atau nasihat? Ayo. Nah ini kan nah ini. Maka ini kadang-kadang kita itu dibuai oleh iblis. Kayaknya nasihat padahal deng dengki. Hati-hati. Kayaknya nasihat. Nasihat. Wah, Sudahlah, jangan beli mobil dulu. Takut eh, ini nasihat pedengki gini. Kalau dari tulusan hati karena apa? Dia belum bisa. Pertama belum butuh mo, mobil, garasi juga belum ada. Kemudian kerjaannya pun juga di rumah, mobil nanti tambah biaya banyak, macam-macam ini ini. Nah ini bisa benar nasihatnya. Akan tapi kadang ini menjadi dengki, makanya halus kata Imam Ghazali ini, Cerdas ya Imam Ghazali. Kadang seolah-olah kita memberi nasihat tapi sebetulnya kita ngedengki, jerumuskan. Maka setelah itu kalau kita pengen pengen mendoakan atau menginginkan sesuatu kepada orang tersebut itu hendaknya dengan tafwid diserahkan kepada Allah. Misalnya, ya Allah, aku bergembira karena dia telah kau beri mobil ya Allah. Aku bergembira. Jadi supaya tidak salah. Sebab kadang-kadang sudah beli mobil sana, ada anak kecil-kecil. Karena kita benci sama orang. Sama orang benci pengen anaknya rusak semuanya. Pengen anaknya rusak. Lalu orang tuanya kita nasihati, Pak, kamu punya duit banyak untuk apa? Kasih mobil satu-satu. Kasih mobil satu-satu. Kasih duit yang banyak. Anak, mempunyai anak, ngapain duitnya banyak, gak dikasih-kasih. Berapa sehari? Eh, kasih 100. Kurang kalau cuma 100, kasih yang banyak biar senang. Ini namanya. Lihat, kayaknya nasihati, tapi jerumuskan atau tidak? Jerumuskan, terbetik di hatinya bukan nasihat ini. Kayaknya sih nasihat. Tapi jerumuskan dia. Biar nanti anaknya foya-foya, rusak, anu, mancem, mabuk, segala macam. Akhirnya anaknya rusak semuanya. Senang. Aduh. Makanya jangan ngolok-ngolok anak saya. Katanya saya bejat, bener. Tapi anak lebih bejat lagi. Halus sekali ini. Makanya yang namanya dengki dan yang namanya riroh cemburu ini halus. Nasihat sendiri halus. Jadi kayaknya nasihat tapi bisa menjerumuskan. Makanya agar kita selamat di saat memberi nasihat begini ya Allah. Aku akan nasihati dia. Kita katakan wahai Pak. Kalau engkau ingin memberikan rumah untuk anakmu atau mobil untuk anakmu. Belikan. Gantungkan kepada Allah. Semoga dengan itu semua menjadi baik untuk anak-anakmu. Tambah diingat, digantungkan kepada Allah. Jadi bawa kepada Allah. Kita doakan, kita serahkan kepada Taufid, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku telah memberikan nasihat kepadanya agar tidak membeli mobil, Ya Allah. Tidak membeli mobil. Ya Allah, aku serahkan kepadamu yang maha tahu tentang hatiku. Semoga ini bukan dari kedengkianku. Dan jadikanlah apa yang aku sampaikan itu yang baik untuknya. Jadi lalu kita nasihati, sudahlah Pak, nggak usah dibelikan mobil. Karena anak-anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Nanti malah nggak karu-karuan. Masih anak SMA, SMP saja kok dibelikan mobil. Dan belum butuh. Ya Allah, jika memang nasihatku ini benar, maka mudahkan aku untuk mengingatkannya. Baru selamat Jangan sampai kita merasa aman. Namanya tafwid diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasyarat salahi dan syarat baik. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ditambahi jika itu baik. Ya Allah, semoga mobilnya hilang ya Allah. Kok doanya gitu? Dan semoga dengan mobilnya hilang itu dia tambah kau cintai jadi wali kekasihmu ya Allah. Kenapa? Dengan mobilnya dia banyak berzina rupanya. Nah kan bisa saja begitu. Semoga mobilnya hilang saja ya Allah. Sehingga setelah itu selamat. Nah gak degi lagi. Biarpun inginnya doanya semoga mobilnya hilang. Karena selama ini dengan mobilnya tuh gak karu-karuan dia. Wah sejahat sana aja sini. Rupanya doa semoga mobil hilang. Tapi ternyata tujuannya mulia. Ya Allah Sarfi solah. Semoga mobil itu tidak ada lagi di rumah. Karena dengan mobil itu ternyata kemaksiatan mudah baginya ya Allah. Cabut mobil itu, tapi ganti ya Allah dengan kebaikan. Nah kalau sudah menginginkan kebaikan itu mesti tidak ada dengki ya Allah. Semoga dengan tidak adanya mobil, dia menjadi kekasihmu ya Allah. Nah ini, biarpun kelihatannya doanya hilangnya nikmat, tapi ternyata kita menginginkan nikmat yang lebih gede lagi untuk dia. Halus sekali hal-hal semacam ini. Litakhlusa, litakhlusa agar engkau terbebas. Jadi agar engkau gantungkan kepada Allah dan engkau memohon kepada Allah semoga itu yang lebih bagus. Min hukmil hasadi dari hukum hasad. Wa yahsullaka sehingga engkau mendapatkan setelah itu faidatun nasihati faedah daripada memberi nasihat. Jadi kalau kita nasihati seseorang hati-hati jangan sampai kelihatannya nasihat tapi dengki. Begitu sebaliknya kadang seolah-olah dengki tapi inginnya adalah nah nasihat. Kadang-kadang senang sampai suatu ketika ada orang berkata, "Alhamdulillah setelah sakit itu, alhamdulillah sakit. Alhamdulillah setelah sakit itu subhanallah. Sadar semua dulu kedolimannya dikembalikan." sering ngaji, dekat kepada Allah. Ya, Alhamdulillah sakit ya. Alhamdulillah sakit. Padahal seolah-olah ini adalah dengki, tapi padahal bukan dengki. Jadi ternyata urusan di hati kita. Pokoknya apa yang kita inginkan dari orang tersebut, jika kebaikan yang sesungguhnya tidak akan disebut dengki. Dan itu adalah nasihat. Baik. Wa amma hisnun nasihati al-mani'i minal hazati untuk menjaga nasihat yang engkau berikan hati-hati. Sebab nasihatmu kelihatannya baik, ternyata bisa saja itu dengki. Tadi, yang anjurkan orang kaya untuk ngobrol uangnya kepada anak-anaknya, diam-diam kita itu pengen segera bangkrut, anaknya menghabis-habiskan duit. Nah, agar ah, tapi katailah kata Imam Ghazali, kalau pengen engkau membentengi agar nasihat yang memberikan benar-benar menjadi nasihat dan tidak berubah menjadi dengki, agar nasihat yang engkau berikan tetap berupa nasihat tidak berubah menjadi dengki, maka caranya fawadik rumah aujabahullahu menyebut apa yang Allah wajibkan min mualatil muslimina untuk kita itu saling mencintai kepada kaum muslimin kaum mukminin. Jadi ingatlah perintah Allah bahwa engkau harus saling mencintai. Sehingga dengan saling mencintai maknanya apa? Menginginkan kebaikan diterima oleh saudara kita. Jika dia adalah seorang mukmin muslim, maka hendaknya engkau selalu menginginkan menginginkan kebaikan didapat oleh orang tersebut. Dan ini maknanya menghilangkan kedengkian tadi. Wa Kemudian benteng dan benteng lagi adalah zikru menyebut Allah ta'ala min hakil mu'min apa yang telah Allah agungkan dari haknya seorang mukmin. Apa haknya seorang mukmin? Jangan kau dolimi. Jangan kau doakan jelek. Kalau kau berbuat dolim, Allah tolong. Kalau kau doa jelek akan dikembalikan kepadamu. Rugi. Ini haknya, besarnya haknya seorang mukmin yang harus kau hormati, kau hargai. Warafa' min qadrihi dan apa yang Allah angkat dari kadarnya seorang mukmin itu diangkat oleh Allah. Allah angkat derajatnya orang mukmin. Jangan sampai engkau rendahkan mereka. Ingat. Wa malahu indallahi minal karamat dan apa yang Allah ma'indallah apa yang ada pada Allah untuk orang tersebut minal karamat dan jangan awas hati-hati. Ingat bahasanya orang mukmin itu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azimah yang agung. Fil uqbah di akhirat. Ingat. Orang mukmin yang engkau nasihati itu sesungguhnya dia adalah orang mulia di hadapan Allah. Maka jangan sampai nasihatmu itu menjerumuskan. Kalau nasihatmu menjerumuskan berarti engkau menjerumuskan orang yang dicintai oleh Allah, yang dekat kepada Allah, maka dosa di atas dosa. Wa malaka minal fawaidi min al-jalilati fid dunya. Ketahuilah bahwa Katailah bahwa apa engkau harus yakin apa yang Allah berikan mana tadi faedah-faedah yang agung jadi ada faedah yang amat besar di dunia di dunia minat ta'awuni dari kerjasama wa tadahuri saling membantu wal jamaati perkumpulan wal jumuati ini al jamaah wal jumat itu adalah ya sholat jumat artinya apa ingat kalau ternyata hatimu masih belum benar nggak bisa nerima kebaikan pada orang lain maka ingatlah ingatlah dengan benar-benar ingat apa yang Allah berikan kepadanya dari angkat yang tinggi dan apa yang Allah berikan kepadanya dari faedah-faedah yang luar biasa daripada saling dan harus kamu ingat begitu besarnya kerjasama kerjasama itu enak nah kerjasama itu harus hilang rasa dengki aku ingin berikan manfaat kepadamu dan kamu pun ingin berikan manfaat kepadaku itu ta'awun tolong menolong maka di saat terjalin yang demikian itu indah, ingat itu agar kamu tidak sempat dengki. Lalu dengki itu hanya susah. Sakit yang luar biasa, nggak bisa dilihat oleh orang lain. Tiba-tiba hatinya tuh panas, melihat tetangganya beli mobil, melihat tetangganya bangun rumah, panas gitu. Gak ada yang tahu, tapi sakit. Uh, gergesi. Sesak nafas, melihat mobil tetangga sesak nafas, melihat rumah tetangga sesak nafas, dan seterusnya. Baik. Tumma ma tarju min syafaatihi. Kemudian ingat apa yang kamu inginkan daripada syafaat pertolongan. Jadi saudara dengan saudara bisa memberikan pertolongan kalau jalinan kita baik. Apa yang kau perlakukan dari kebaikan kepada saudaramu itu nanti di saat mereka selamat pun akan berikan pertolongan kepadamu. Gak rugi. Kita nolong orang di dunia. Maka Thailand nanti menjadi sebab kita ditolong oleh dia nanti di akhirat. Hal jazal ihsan ihsan ihsan, kebaikan yang pernah kita lakukan akan dibalas oleh Allah melalui orang tersebut juga. Fahadi wa nahwiha, fahadi wa nahwuha ini dan yang semisalnya, semisalnya yang kami sebutkan agar ingat akibatnya di akhirat, kemuliaan di akhirat, dosa di akhirat. Maka ini mimma yab'atsu 'ala nusi di muslim yang membangkitkan seseorang untuk senang memberikan nasihat. Sebab memberikan nasihat itu menjalankan perintah Allah untuk saling tolong menolong. Memberikan nasihat itu untuk kita saling menginginkan kebaikan. Faidahnya memberikan nasihat itu boleh, bagus sekali. buka akan menjauhkan mumin antah sudahu untuk menghasut. Fini'matin a'tahullahu ta'ala iyaha. Sehingga kamu terhindar dari menghasut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada orang tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala waliyut taufiq bifadlihi Allah adalah yang mengurusi, yang memisi, memiliki taufik bifadlihi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa yang namanya dengki penyakit yang sangat mengerikan. Dan nanti ada yang namanya ghibtah. Seolah-olah dengki akan tapi tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Itu betul terpuji. Dengki hina. Kemudian ada lagi ghirah kalau dengki menginginkan kebaikan dari orang lain hilang, tapi kalau girah menginginkan kejelekan dari orang lain itu hilang. Dan untuk mengukuhkan, menghilangkan dengki dan mewujudkan hirah, ada namanya nasihat. Gairah. Hirah itu menginginkan hilangnya petaka yang nimpa saudara. Kalau dengki menginginkan hilangnya nikmat yang mendap yang didapat oleh saudara, ini bertentangan. Gimana agar kita terhindar dari yang namanya dengki, agar kita bisa punya sifat ghirah. Maka agar kita terhilang dari dengki, agar punya sifat ghirah, masuki. Satu hal yang amat mulia, yaitu an-nasihah. Kalau nasihat kita benar, kita akan mendapatkan dua hal langsung. Hilang dengki, Lalu muncul nama namanya ghirah. Karena ada nasihat yang kita berikan kepada siapapun. Maka yuk kita biasakan dalam hidup kita untuk berikan nasihat. Nasihat yang sesungguhnya bukan menjatuhkan. Kadang orang ingin nasihati tapi niatnya menjatuhkan. Tidak seperti itu. Nasihat itu hakikat di dalam hati kita menginginkan orang tersebut menjadi baik. Hakikat nasihat. Menginginkan dengan sesungguhnya. Aku ingin dia baik. Baik yang sesungguhnya. Benar-benar baik. Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Baik, waktu kita langsung saja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Insya Allah besok wa ajalah ajalatu ajalah. Buru-buru. Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Bil barokah dua pertanyaan. Satu ditutup dengan doa. Tiga pertanyaan. Bil barokah. Yang penting istiqomahnya majlis Tidak usah panjang-panjang. Kita minta kepada Allah semoga nanti dihilangkan dari penyakit dengki. Ya Allah, dengkinya para pengusaha. Dengkinya para ustaz. Dengki itu nyiksa. Nyiksa-nyiksa. Dan selalu ada di hati kita. Kejahatan makhluk Allah yang pertama iblis karena dengki. Tahu kisah dengkinya iblis? Tahu Nabi Adam mau diangkat menjadi khalifah di bumi. Di bumi loh padahal. Bukan di langit, di bumi. Ini jailun fil arti khalifah. Sementara yang namanya iblis itu khalifah di langit. Lebih tinggi secara karena iblis itu menjadi pemimpinnya malaikat waktu itu. Ini dengki lihat. Padahal Adam mau diangkat sebagai khalifah di bumi, dengki. Makanya karena dengki gak mau. Wa nali malaikat isudu Fasa jatuh illa iblis. Di saat suruh sujud nggak mau. Karena dia muncul di setelah dengki muncul sombong. Lawang saya itu ahli ibadah. Kok suruh sujud sama manusia yang belum pernah punya sujud? Kan adam baru diciptakan belum punya ibadah. Adam diciptakan belum punya ibadah. Akan tapi iblis itu sudah punya ibadah yang ribuan tahun dan dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Sampai dikatakan tidak ada tempat yang diciptakan oleh Allah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Nyiri musuhan dengan iblis. Kemudian kisah selanjutnya adalah kisah Qabil dan Habil. Dengki, nggak terima dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Kenapa saudaraku istrinya kok lebih cantik dari aku? Sementara istrinya adalah kembaranku, enggak, enggak terima aku. Dengki. Dan sehingga menjadilah bunuh-bunuhan. Jadi kedengkian luar biasa. Bunuh-bunuhan. Dan terjadi kepada anak Adam yang pertama. Allah. Mereka bunuh, dibunuh saudaranya. Gara-gara ngedengki. Dan terus sampai hari ini kedengkian pun bisa sampai derajat bunuh-bunuhan. Bahkan kadang membunuh halus. Paling tidak membunuh dari hatinya. Aku rela biarin mati. Ada ketinggian di dalam hatinya. Ini saja insyaallah. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. itu ada satu aja. Karena kebetulan hari ini ada oh ya, wirelessnya tidak jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Cuman tidak bisa ditangkap oleh rekodnya. Mana? Gak bisa. Baik satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pernah saya waktu masih sekolah ada seorang atau teman saya yang naik motor atau ya dua udah pakai motor waktu itu orang itu sombong artinya sama temen lu pakai motornya aduh Lalu kami mendoakan waktu itu. coba aja orang tuh cilaka. Akhirnya pas waktu yang belum, belum lama terjadi kecelakaan dan sampai meninggal. Nah, apakah dosa saya ini uh, masih terngiang-ngiang sampai saat ini? Bu oh ya, apakah ini masih bisa diampuni oleh Allah ataukah dosa ini dosa yang kecil atau besar? Kalau dulu saya pernah masih ingat itu Pak ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila seorang hamba sudah diampuni di dunia oleh Allah, apakah nantinya di akhirat akan dibuka dosa-dosanya ketika sedang dihakimi Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama adalah kita melihat orang yang perilakunya nggak benar, kayak motor ganggu dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba terlintas di benak kita yang diikuti oleh lidah kita dengan panjatan doa. Semoga mati tabrakan. Baik, yang perlu dikoreksi saat ini Sebaik-baik doa yang kita panjatkan adalah doa yang baik. Memang orang yang zalim pantas untuk didoakan sesuai dengan kezalimannya. Orang dia bikin ganggu, rusak orang, jambret, ngerampok, dan segala macam kita doain. Doa yang jelek. Bukan yang terlarang karena memang dia berbuat zalim. Tapi khawatir. Dia itu berbuat begitu tuh bukan karena memang berbuat zalim ya, karena memang senang dengan motornya mana diingatkannya makanya kita doanya dengan doa yang jelek sehingga doa itu nanti akan dibagikan ke kita kalau memang tidak pantas untuk dia maka sebaiknya dan hendaknya seorang mukmin itu kalau berdoa yang baik kalau sama-sama doa dikabul daripada doain mati kan mending mending mending doain doain selamat ya Allah Semoga besok sudah nggak ring-ringan lagi bisa ngaji sopan lah daripada doa yang jelek. Tapi sudah terlanjur diucapkan harus kita sesali bahasanya tidak semestinya seorang mukmin mudah mendoakan jelek seperti itu. Tidak semestinya. Jadi banyak istighfar dan insya Allah meninggalnya dia bukan karena anda doakannya. Semoga anda berkhusrudon saja. Semoga dia adalah meninggal dalam keadaan diampuni oleh Allah dan Anda istighfarkan untuk dia insya Allah selesai. Dan Anda bagus menyesal dulu pernah doain yang jelek ya. Ya Allah, pernah saya doain yang jelek. Anda menyesal, insya Allah penyesalan Anda itu yang akan menghapus dosa Anda. Dan setelah itu biasakan untuk doa yang baik. Semarah apapun, jangan doa yang jelek. Apalagi kepada orang-orang yang dekat. Kepada orang-orang yang dekat anak kita. Kadang saking marahnya dengan anak, wah kamu tidak bisa selamat. Neraka. Duh, duh, duh, duh. Anaknya masuk tak tahu malah malaikat nangis tu orang. ya bu, doamu aku kabul, anakmu masuk neraka. Mau? Ya, ya, kecuali bang ibu rusak. Coba ngomong yang baik. Senakal apapun, doain dengan doa yang baik. Maka dengan doa yang baik itu, pertama tampak di hadapan Allah dirimu adalah orang yang baik. Kemudian yang kedua, mudah menjadi sebab dikabul doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika ada orang pernah berdosa, kemudian dia beristighfar atau mohon ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah di dunia, maka katailah tidak akan lagi ditanya di akhirat. Tidak di alam barzah, tidak di badang masyar, tidak di neraka. Karena Allah pantang. Kalau sudah diampuni, ya sudah diampuni. Makanya, sebab pengampunan itu ada tiga model. Orang yang beriman itu intinya bakal masuk surga. Tapi setelah diampuni oleh Allah. Cuman bagaimana Allah akan mengampuni? Yang pertama, diampuni di dunia oleh Allah. Orang banyak dosa tapi diampuni Allah di dunia karena banyak istighfarnya. Ya sudah. Sehingga apa? Dia selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat. Tapi ada orang yang diampuni oleh Allah di dunia tapi dihukum dulu. Dia banyak dosa, dikasih penyakit. Sehingga apa? Habis dosanya. Selamat dia di akhirat. Memang di dunia sah, sakit. Maka kalau Allah berikan sakit kepada kita, yakin itu sebab pengampunan dosa. Yang ketiga, di dunia jarang istighfar dia. Sama Allah dikasih terus nikmat. Sehingga jalan maksiat, istighfar jarang. Maksiat mah jalan, istighfarnya nggak ada. Kemudian setelah itu apa? Mati belum pernah sempat diampuni Allah. Tapi dia ahli iman. Ahli la ilaha illallah. Ya sudah, dihukum dulu diampuninya di akhirat nanti, tapi nanti insya Allah selamat pada akhirnya. Itu. Jadi kalau Allah sudah mengampuni di dunia, tidak akan lagi ada tuntutan di akhirat, tidak di alam barzah, tidak di padang masyar dan juga tidak nanti di neraka. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan. Hati kami lihatlah ya Allah dengan kasih sayangmu. Hati kami lihatlah dengan kasih sayangmu Jangan sampai ada kedengkian di hati kami Dan jika ada di antara kami yang mendengki kepada saudara kami maka kami mohon bersihkan dari penyakit tersebut ya Allah. Kami ingin hati yang lapang, kami ingin hati yang nyaman ya Allah tanpa dengki, tanpa dendam. Engkau yang memiliki hati kami ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami. Dan kami mohon muliakan keluarga kami, orang tua kami, bapak ibu kami. Muliakan mereka dengan pengampunanmu. Muliakan mereka dengan kerinduan kepadamu. Muliakan mereka dengan kesehatan lahir batin mereka. Dan kami mohon guru-guru kami ampuni mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Yang menyaksikan kami saat ini. Kami mohon mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semua yang ada di tempat ini adalah hamba-hambamu. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah semua yang ada di tempat ini yang biasa melakukan dosa, ampuni mudahkan mereka untuk meninggalkan dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang belum punya anak berikan kepada mereka karunia putra ya Allah. Karunia putra yang soleh solehah yang menjadi sebab mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah mudahkan kami untuk membimbing mereka, mudahkan kami untuk mendidik mereka semua ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Khusnul khotimah, khusnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.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 Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan kasir kami ucapkan kepada guru kita Sama Buya Yahya atas penjelasan Kitab Minhajul Abidinya Mudah-mudahan bermanfaat Dan kami yang memandu acara Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh